niatnya hmm, si, dikumpulkan semua Bentar, bentar, bentar. bentar. Hmm. Ya, ikhwan, di sini ada pertanyaan. Apakah setiap perkataan talak yang diucapkan suami teranggap sah? Mohon penjelasannya. Jadi suami mengatakan, kamu saya talak, kamu saya cerai. Apakah teranggap sah? Jawabannya barakallahu fikum Hukum asalnya pernyataan yang sorih Yang tegas semacam ini Dinyatakan sah dan jatuh talak Sebab lafadznya sorih Kamu saya talak Kamu saya cerai Tidak ada makna yang lain Dikecualikan satu Apabila sang suami mengucapkannya dalam keadaan otaknya blank entah dikarenakan marah yang amat sangat sampai tidak bisa mencerna apa yang dia ucapkan atau mungkin dikarenakan salah ucap atau dikarenakan yang lain-lainnya blank dia ya kan? ini tidak satu. biasanya ketika diingatkan ya kita antum mengatakan cerai ya sadar dia Wah, siapa yang mengatakan cerai Tinggal sama dia blank Barakallahu fikum. Yang kedua, dia mengucapkannya karena ada sebuah sebab yang membuat dia menyatakan demikian. Ternyata sebab itu salah. Ini dengan pendapat yang roji. Misal, seorang suami dari jauh mau menuju ke rumahnya, masih jauh. Dari kejauhan dia melihat itu istrinya, keluar rumah. Kok kemudian dia sama laki-laki ya? Muncul cemburunya. Muncul emosinya. Ayo misalnya gambarannya. Maka langsung dia menganggap laki-laki itu bukan mahramnya itu laki-laki yang lain. Dia menganggap istrinya begini, begini, begini. Langsung muncul. Saya ceraikan dia. Laju motonya. lo Paman. Ternyata pamannya istri. Oh, kakak. Kakaknya istri. lo adik. Adiknya istri. Artinya apa? Mahromnya. Dalam kasus macam ini barakallahu fikum ada ikhtilaf di kalangan para ulama, tapi pendapat yang rajih tidak jatuh talak. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan juga gurunya beliau Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah dan sebelumnya dirajikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Barakallahu fikum. Dari kami insyaallah ya. Dikarenakan asbab al-asbab al-muhayyijah lit-talaq sebab yang membuat dia termotivasi untuk mentalak dan sebagaimana yang dibayangkan ya, dia mentalak karena taunya laki-laki itu bukan mahram. Ternyata oh, pamannya atau paliknya atau, atau atau kakaknya atau adiknya begitu atau ponakannya ternyata mahramnya. Di sini dapat yang roji mengatakan tidak jatuh talak. Dua keadaan yang saya tahu. Selebihnya hukum asalnya jatuh. Sehingga sang suami jangan main-main Jangan main-main dengan kata-kata talak. Wallahu taala alam bissawab. Masya Allah. Apakah kalau ada perkataan suami yang karena tidak sengaja atau emosi atau merasa ada tekanan atau salah paham yang dipicu oleh perkataan-perkataan istri mengatakan hal-hal yang mengarah pada perceraian namun suami tidak bermaksud untuk menceraikan istri dapat dikatakan satu talak misal ya udah sana kalau kamu mau ya kau sana kamu saya ke sana kamu yang ngurus saya nggak mau atau dalam kondisi yang lain berbeda waktu dia mengatakan Nanti saya carikan untuk laki-laki yang lain. Baru saya akan lepas kamu. Masya Allah. Dicarikan laki-laki gimana ya Pak? Jodoh yang menanti gitu ya. Kutunggu candamu gitu. Allah mustahil. Nah, Perkataan ini membuat istri selalu mempermasalahkan bahkan terbawa-bawa dalam mimpi atau menjadi menjadi ragu dengan pernikahan mereka. Padahal suami tidak merasa eh, Padahal suami merasa tidak ada masalah dengan perkataan itu Dan saat ini suami sudah banyak Banyak beristighfar Dan tidak pernah lagi mengulangi perkataan-perkataan di atas Atau yang semisalnya Masya Allah Makanya jangan macam-macam dalam bab yang semacam ini Dalam rumah tangga salafiyin itu tidak ada kamus talak Kamus talaknya itu terhapus di kamus hmm, Tidak hmm, pernah Eh, sedikit pun mendekat yang namanya kata-kata talak para keluarga. Baik. Yang perlu dipahami yang namanya alfab apalak al ala kismain. Lafat talak, lafat cerai ada dua macam. Yang pertama adalah al alfadun sorihah. Lafat-lafat yang sorih, yang tegas, yang tidak mungkin ada makna yang lain. Talak, cerai, seperti yang dibahas tadi. Kalau ini yang terucap maka jatuh talak. Selama dia sadar apa yang dia ucapkan. Ya namanya orang mentalak ya lagi emosi. Tidak mungkin lagi santai minum teh bareng kamu saya cerai. Ada orang sedang yang namanya menceraikan istri itu lagi emosi, lagi marah kan gitu ya. Selama dia masih mencerna apa yang dia sampaikan, jatuh. Itu kalau lafadznya tegas dan sorry. Yang kedua, disebut dengan al-fadhul kinayah. Lafat-lafat kinayah, kiasan-kiasan yang mengandung dua pengertian. Bisa dibawa, dibawa pada makna cerai atau makna ancaman. Nah, itu namanya al-fadhul kinayah. Yang ditentukan tadi itu semuanya adalah al fadhul kinayah. Lafat-lafat kinayah. Dah sana-sana. Kamu yang kau sana. Kamu yang urus diri sana. Ya udah sana. Gitu. Itu tidak sorry mengandung makna cerai. Ya udah, tenang aja. Tak carikan uh, yang menunggu jandaku ini entah, kamu tak lepas gitu. Itu bahasa yang kinaya. Lafzul kinaya secara hukumnya barakallahu fikum kembali kepada niatul lafil. Niat yang melafalkannya. Kalau dia meniatkan dengan itu untuk cerai, jatuh cerai. Tapi kalau dia tidak, eh, tidak meniatkan demikian, dia niatnya adalah untuk mengancam, untuk menghardik atau semisalnya tidak jatuh cerai. Kembali kepada dia yang jujur. Kalau kamu betul-betul ketika itu menginginkan perceraian, jatuh. Naam, banyak-banyak sifar kepada Allah Azza wa Jal, taubat dari tindakan-tindakannya semacam ini. Daripada membahas masalah gimana cerai, mending membahas gimana rumah tangganya romantis gitu loh. Gimana caranya mewujudkan poin-poin yang dibawakan tadi? Jangan mikir cerai, cerai, cerai, cerai. Ah, buang sana. Kata-kata cerai buang sana ke ujung dunia sana. Nah, antum bagaimana caranya? Masing-masing kita mewujudkan rumah tangga yang bahagia tadi. Kan gitu ya? Ayo ah, iya, mikir kok yang negatif-negatif. Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana jika seorang suami bekerja kepada istri dan digaji oleh istri? Allah Akbar. Ini gimana ya, Ini yang tega istrinya atau yang nggak tahu malu istrinya? Hmm? Gimana ya, Pak? <laughs> Nah ini repotnya ini, Ini suaminya ini modal dengkul ini, Eh, ya, suaminya modal dengkul menikahi wanita-wanita borjois. Allah musta'an. Nah itu. Wanita yang soliha itu, warakallahu fikum, mempercayakan kepada sang suami. Kan begitu. Dipercayakan kepada sang suami walaupun itu hartanya dia. Sang suami tetap bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri mampu dia, ya. walaupun orang kaya, walaupun itu istrinya kaya raya, ha? juragan perempuan, ya. barakallahu Tetap bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada sang istri. Barakallahu fikum. Dikelola. Kalau misalkan sudah ada manajemennya, sudah ada pengelolanya barakallahu fikum, maka diupayakan sang suami bekerja di tempat yang lain untuk menjaga kehormatan dirinya. Saya sangat khawatir dalam kondisi yang semacam ini kedudukan sang suami itu akan diinjek-injek oleh sang wanita. Barakallahu itu. Wallahu taala alam bisawab. Ahsan di tempat yang lain antum mencari maisha sendiri di tempat-tempat yang antum terjaga izzah. Kamu sebagai seorang suami barakallahu fikum dan dengan apa yang kamu mampu kamu memberikan barakallahu eh, nafkah istri tadi apa yang kamu sanggup. Wallahu taala alamu bisawab. Sudah ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mazin yuazin. Fadhal antum azan dulu, nanti kita teruskan sebentar baru salat. Hanya ya. Hmm. Masya Allah. Ini kayaknya harapan para para abak ini para ikhwan ini. Mohon nasihatnya Ustadz, kenapa di kalangan salafiyin masih agak sedikit tersedek ketika mendengar ada yang tak ta'adud. Terutama ummahat seakan-akan prihatin apa karena belum paham ilmunya atau karena masih dikuasai perasaan yang salah? Masya Allah. Kalau tersedak sih enggak ya. Paling ucapannya Masya Allah, Tafarakallah Allah Farifik. Luar biasa. Antum sudah maju selangkah. Nah, gitu ya. Dan dia mengatakan, kenapa kita adut? ada. Ya kan? Ketika ada yang maju ta'adud, berhasil, Masya Allah. Gitu ya kan? Malah begitu. Yang bikin tersedak itu ialah kalau proses ta'adudnya itu tidak benar. Kalau ta'adud yang dia lakukan tidak mempertimbangkan segala sesuatunya. Sehingga muncul muskilah muncul masalah dalam rumah tangga dia. Bahtera yang sudah dia sudah dia betulkan, sudah dia bina nakoda Islam yang bagus dihancur leburkan, ganti bahtera yang kedua yang nggak jelas. Itu bikin <clears throat> tersedak. Allah ya yahdik ente ini ngakunya salafi bikin tercoreng-moreng dakwah salafiyah saja dengan perbuatannya antum. Kita kan nyalakan ta'adudnya kita salahkan tindakan antum yang terobsesi banget untuk ta'adud tapi tidak matang persiapannya. Akhirnya baterainya antum nggak semata-mata karam, pecah. Yang berefek kepada dakwah salafiyah. Itu yang bikin tersedak. Gitu. Iya. Tapi kalau masya Allah itu nggak tersedak. Hah? Yang lain kepingin tapi belum bisa. Itu kaum ikhwan, para laki-laki ikhwan. Adapun kalau dari kalangan para ummahat tersedak itu wajar, itu manusiawi. Tidak ada seorang wanita pun yang nggak punya kecemburuan, pasti akan cemburu. Apalagi yang takut adalah suaminya sendiri. Ya nggak semata-mata sedak gitu ya Iwan. Ya bagus sampai pingsan-pingsan juga ya Iwan. Karena dia kecemburuan yang sangat tadi. Barakallahu fikum. Gitu. Ala kulli hal satu hal penting yang memang harus diperhatikan baik-baik yang namanya ta'addud itu perkaranya perkara syar'i. Jangan sampai diingkari. Terutama oleh para ummahat, para akhwat, sekali-kali jangan sampai mengingkari ta'addud. Jangan sampai membenci yang namanya ta'addud. Itu bimbingan Islam. Diamalkan oleh Rasulullah saw, diamalkan oleh salafun Salih radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jangan diingkari, jangan dibenci. Jangan dibenci. Barakallahu Terkait dia tidak setuju suaminya lagi poligami lagi urusan kamu. Tapi jangan sampai jangan sampai mengingkari prinsip tahdid. Untuk para ikhwah, para aba yang ingin maju ke dalam ranah ta'adud, tolong diperhatikan baik-baik segala sesuatunya. Yip, kesiapan antum terkait dengan kondisi istri yang pertama, terkait dengan mertua pertama, terkait dengan nanti istri yang kedua, mertua yang kedua, antar mertua ha, dengan besan, dengan orang tuanya antum, antar istri itu disiapkan segala sesuatunya. kewajiban supaya tidak menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Di antara sebab ini real Di antara sebab yang membuat para ummahat itu tersedak mendengarkan kata-kata ta'adud. Karena dari dari sekian banyak orang-orang yang praktek ta'adud itu lumayan besar persentase nggak beresnya. Lumayan besar persentase nggak beresnya. Akhirnya menimbulkan fitnah. Akibatnya, akhirnya akibatnya para ummahat pun jadi tersedak. Hah? Dengan aduh, Insyaallah. Tiba-tiba kasus. Dengan aduh, ceritanya cuma ngeluh to'ai Dengar Dengan aduh, ceritanya ribut terus. Nah, dengan aduh, ikhwannya rajin ini ke Anur limu ini. Sebelum subuh dah ada. Masya Allah dia luar biasa ini. Biasanya gak pernah kayak gitu dia. Tahu-tahu Masya Allah rajin banget ini antum ini. Antum uh, tidur di rumah atau di sini uh, dari jam 10 malam. Iktikaf <laughs> eh, apa, apa gimana ini? Ya <laughs> daripada pusing di rumah <laughs> ngurusi nyonyanya ribut terus ya mending tidur di masjid Anur Limo ini tenang sudah eh, sudah bangun Sebelum subuh bisa tahajud, bisa witir, tenang sudah. Allah musta'an. Nah kalau seperti ini kondisinya para kalafikum ya tersedak itu para umah. Maka ketika antum mau maju kepada tahajud, tolong siapkan segala sesuatunya. Saya kepingin melihat para ikhwah-ikhwah tahajud ya ikhwan. Tapi kepingin juga supaya tahajud itu bagus gitu. Supaya yang muncul di masyarakat indah ta'adud. Sebagaimana indahnya antum menikah yang pertama kali dibikin indah. para itu. Jangan dibikin rusak. Hmm, yang tadi sudah siap sudah mata mau adut, aduh. Ini dirusak sama si fulan lagi ini. Sudah matang-matang, sudah siap-siap dapat SIM L sudah. Hmm, dapat SIM L, surat izin menikah lagi. barakallah itu. Dapat SIM L sudah. Rusak dengan si fulan. Gagal. Dicabut lagi SIM L-nya ini. itu. Jangan jadi ini kok jadi begini eh? kalau ah koni koni itu tak ada tak ada aja tuh tak ada lihat tuh ribut dengan eh, yang pertamanya itu tuh tuh tuh tuh semua contohnya banyak wah ini siap-siap jadi gagal ya kawan sehingga tolong yang belum-belum ta'adud Tolong kalau mau tak ta'adud Dipersiapkan segala sesuatunya Ciptakan tak ta'adud yang indah